keistimewaannya dalam sana tempat yang memiliki kafri khasisah Istimewaan dalam syariat namun keistimewaan tersebut Letak tadi tidaklah mengharuskan seorang itu bersengaja pergi ke sana untuk beribadah di sana. Yang ketiga, tempat-tempat yang disyariatkan beribadah di sana akan tapi tidak boleh dijadikan sebagai aib namun dijadikan aid oleh sebagian orang. Dan tiga macam tempat ini jahat al asar pihak terdapat riwayat tentangnya. Semisal sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang bernadar untuk menyembelih yaitu menyembelih unta bibuanah di tempat temannya Buana. Maka Nabi bertanya, apakah di sana ada salah satu berhala orang-orang musyrik? Ataukah ada perayaannya orang-orang musyrik? Maka orang tersebut menjawab tidak ada. Kal maka Nabi katakan maka penulah nazarmu. Dan juga sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan akan menjadikan kubur sebagai dan semisal larangan Umar untuk menjadikan jejak para nabi sebagai aib sebagaimana nanti akan kita sebutkan maka hadir aksam salasah tiga tempat tersebut Kalau hadis la itu kabur dan itu menyinggung kalau tarangan Umar untuk menjadikan asar ambiya sebagai air itu termasuk kategori kedua ya malahu khasisah la taqdiq qasdal qasdah qasdaul ibadah dan apa yang terakhir kubur aidan itu mungkin mayusra al ibadah fihi lakin layutakhat aidan Fahadil aksan salasa maka tiga jenis tempat tempat ini yang pertama adalah tempat yang tidak ada keistimewaannya dalam syariat sama sekali dan tidak ada padanya sesuatu yang yujibu mengharuskan untuk mengunggulkan untuk mengistimewakan tempat ini bahkan status tempat tersebut sebagaimana tempat-tempat yang lain atau dunaha atau kalau lebih rendah daripada tempat-tempat yang lain maka bersengaja pergi ke tempat ini atau bersengaja kumpul-kumpul di tempat ini untuk sholat doa berpikir dan yang lainnya adalah dolalun bayinun kesesatan yang nyata kemudian jika di tempat tersebut terdapat jejak orang kafir Yahudi, Nasrani atau yang lainnya maka lebih jelek dan lebih jelek lagi Wa taqala fi hadal bab wa fi bablahu dan termasuk dalam masalah ini dan masalah sebelumnya yaitu sama-sama musabahatul kufar menyerupai orang-orang kafir. Wahadi wahadwa wahadi anwaun la yumkin Dan ini tempat-tempat yang tidak ada istimewanya namun dibuat istimewa oleh sebagian orang sehingga ini adalah ib makan yang bid'ah la mungkin tidak mungkin bab tuha tidak mungkin ya, menghitungnya satu persatu tidak mungkin mencapatnya satu persatu karena tempatnya banyak sekali di berbagai penjuru dunia. Bikhilaf di zaman beda dengan et zamani yang bid'ah yang jenis pertama. Final masurun maka bisa dihitung. Kalau yang ini et makani jenis yang pertama ini ini untuk menghitungnya seluruh dunia Islam nggak bisa, nggak mungkin untuk menghitungnya. Wadzadarbu dan et makani yang jenis pertama ini lebih jelek daripada sebelumnya yaitu et zaman yang bid'ah. Sama-sama et bid'ah, tapi kata beliau et makani yang bid'ah itu lebih parah daripada lebih jelek daripada et zamani. Kenapa? Fa'ina hada yusbih ibadat al-awtan Karena et makani ini sangat mirip dengan beribadah dengan berhala apa adalah jalan menuju ke sana apa adalah termasuk dalam kategori telah ausan karena apa? Karena para penyembah berhala mereka bersengaja pergi ke suatu tempat di ainiha tertentu. Di salin hunaka karena adanya berhala di sana. Atau tidak ada berhala di sana dan mereka berkeyakinan bahasanya kegiatan mereka tersebut mendekatkan mereka pada Allah. Bahkan tawarid dan tauhid-tauhid besar yang orang-orang itu pada bepergian bersusah payah bepergian ke sana di masa jahiliyah ada tiga Lata Uzza dan mana setelah ukhra sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat An-Najm Apakah pendapat kalian tentang Allah Tawal Uzza dan berhala yang ketiga yang lain? Apakah untuk kalian laki-laki dan untuk Allah perempuan? Tilka idan kismatun diza Sungguh itu adalah pembagian yang curang. Allah katakan demikian karena orang-orang musyrik Arab itu berkeyakinan Biasanya malaikat adalah anak perempuan Allah. Padahal mereka tidak suka dengan anak perempuan dan benci dengan anak perempuan maka Allah katakan ala muzakkar wa lahul unsa maka untuk kalian anak laki-laki sedangkan yang untuk Allah anak perempuan nah ini pembagian yang curang keluahidin min hadis salasa masing-masing dari tiga tohut ini adalah untuk masing-masing kota-kotanya orang Arab sedangkan kota-kota Arab yang di dekat atau di seputar tanah haram dan seputar uh, eh, Maqabil Hajj tempat pelaksanaan ibadah haji ada tiga yaitu Mekah, Madinah, dan Taif. Maka Beralalata itu miliknya orang Taif. kalau banyak orang menyebutkan kalau Lata ini fil asli pada asalnya adalah seorang yang saleh yalutu kok yang menumbuk gandum yang gandum ini dia bagi-bagikan pada al-hajij para jamaah haji dia adalah orang yang sangat dermawan menumbuk gandum kemudian bikin roti dan untuk ngasih makan jamaah haji cuma-cuma ketika orang ini mati maka orang-orang pun pada itikaf di dekat kuburnya demikian terjadi mudatan beberapa waktu lamanya kemudian mereka membuat berhalanya membuat patungnya kemudian mereka bangun di atas kuburnya bangunan yang mereka sebut dengan Baitu Rabbah dan kisahnya adalah terkenal Walamma dan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus untuk menghancurkannya ketika Nabi menaklukkan Taif setelah menaklukkan Mekah pada tahun 9 Hijriah. Kehakikat, eh, kehakikat lata adalah kuburan Kemudian Uza, Uza ini adalah milik penduduk Mekah. Posisinya dekat padang Arafah. Uza itu bentuknya adalah satu pohon. Mereka menyembelih hewan di dekat pohon ini dan berdoa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Al-Uzza Akbar setelah Fatil Mekah maka Khalid bin Walid pun menghancurkannya dan di tempatnya Uzza ini banyak duitnya sebagian sesajinya adalah uang sebagian sesaji yang diberikan oleh orang-orang musyrik pada Uzza itu adalah uang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malaha maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan duit yang ada di tempatnya Uzza maka ini dalil bolehnya memanfaatkan sesaji yang bisa dimanfaatkan. Dan yang tidak bisa dimanfaatkan adalah sembelihannya ataupun selainnya yang bisa dimanfaatkan maka perlu dimanfaatkan sebagaimana Nabi memanfaatkan duit yang ada di tempatnya uza disebutkan Nabi bagikan pada beberapa sahabat Salah satunya untuk bayar utang salah seorang sahabat. Wakajat minha dan keluar dari tempatnya Uza ini setan perempuan yang menguraikan rambutnya dan inilah uzza yang asli uzza yang asli adalah setan perempuan yang menunggu pohon ini kalau ada setan penunggu pohon dan sebagainya itu ya mungkin ada bagaimana uzza itu adalah sebenarnya adalah setan perempuan yang menunggu pohon dan setan itu ada perempuan dan ada yang laki-laki karena di sini disebut syaitanah setan perempuan, berarti ada setan laki-laki. Maka putus asalah uza untuk disembah. Sudah setan perempuan ini di dibunuh oleh Khalid bin Walid. Dan setan perempuan ini akhirnya dibunuh oleh Khalid bin Walid. maka ini menunjukkan bahasanya setan itu bisa dibunuh dan bisa dibunuh oleh manusia dan bisa dibunuh dengan pedang tidak sebagaimana akidahnya televisi yang mengatakan banyak jin itu tidak mempati tembak tidak mempandu bacok itu kan akidah televisi kita bisa kan, ya <laughs> akidahnya televisi ya kalau kalau kita yang benar Ini Khalid bin Walid membunuh Uzza itu dan Uzza ini perempuan setan perempuan itu cukup dengan pedang Empan apalagi tembak ya lebih lebih hebat daripada pedang nah, akhirnya televisi ya empat 47 aja nggak bisa bunuh setan ya yang pernah ada bisa kalau di angka 49 Ya? Gimana? Ya kan dia berbentuk Ada di depan ini, ada di depan kita Kalau dia soal eh, Ini ada wujudnya di depan kita ya, Menurut televisi saya tak mempan Ditembak, di ini gak mempan Padahal ada wujudnya kita hanya televisi Ini ada bentuknya jadi bunuhlah oleh Khalid. Adapun berhalam mana maka fakan di ahli Madinah maka ini adalah miliknya penduduk Madinah. Hiluna mereka memulai ihram laha untuknya itu bentuk kesyirkan pada Allah Ta'ala kalau mereka mau berhaji maka mulai ihramnya itu dari mana kalau penduduk Medina mau haji maka mereka mulainya dari mana Pekana dan posisinya adalah eh, lurus dengan Qadidul Jabal antara Mekah dan Madinah min ahyat sahil dari jalur pesisir Paman Arda dan siapa ingin tahu bagaimana keadaan orang-orang musyrik ketika menyembah berhala mereka sehingga mengetahui hakikat kesyirikan yang Allah celak dan mengetahui macam-macam kesyirikan yang Allah celak sehingga jelas baginya takwil Al-Quran, tafsir Al-Quran yang mencela dan melarang syirik sehingga mengetahui apa saja yang dibenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya maka hendaklah dia melihat sirah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana keadaan orang Arab di zamannya dan kalau dia baca apa yang diceritakan oleh Al-Azraqi dalam kitabnya Akbarul Makkah dan para ulama-ulama yang lain. Yang ketiga Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Walid bin Ubah bin Azraq salah, salah seorang ikhbariyin pakar sejarah Uasa Busair sama pakar peperangan Sair artinya Karena tidak ada perang tanpa berjalan. Tanpa bepergian. Meninggal tahun 240. Maka kata beliau, kata Syekhul Islam, ya, manfaat penting orang itu belajar, belajar sirah dan belajar masa Julia dan supaya tahu bagaimana kasirnya orang Julia bentuknya kayak apa kalau orang itu belajar masa jahiliyah Apakah mereka karena tidak mengenal Allah Maka akan dijumpai dalam Syair-syair jalia Betapa banyak nama Allah disebutkan Maka bukannya mereka tidak mengenal Allah makan dan eh, karena orang-orang musyrik memiliki senja, uh, pohon yang mereka menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka dan mereka namakan pohon tersebut dengan kata anwat maka sebagian orang yang baru masuk Islam yaitu penduduk Mekah yang baru masuk Islam berkata pada Nabi Mereka Rasul buatkan untuk kami satu anwar bagaimana mereka memiliki satu anwar maka Nabi mengatakan Allah Akbar kultum kama kaum Musa kalian berkata sebagaimana perkataan kaum Musa buatlah untuk kami patung sesembahan sebagaimana mereka memiliki patung sesembahan ini hasanan ini adalah budaya, ini adalah e, kebiasaan dan sungguh kalian akan e, menempuh kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Biasanya dihasankan kata Tirmidzi hadisun hasan. Ini adalah ucapan kekafiran namun mereka tidak dihukumi kafir karena baru saja masuk Islam. Nah di sini diantara dalil al uzuru bil jahli. Ya, orang yang melakukan ucapan kesyirikan itu dimaafkan jika murni tidak tahu. misal ini tidak tahu karena baru saja masuk Islam. Maka Nabi SAW mengingkari mereka semata-mata menyerupai orang kafir dalam memiliki satu pohon untuk iktikaf di dekatnya dan untuk menggantungkan senjata. Pakai fatimah wa'a'bah maka bagaimanakah dengan perbuatan yang lebih ngeri dari hal itu? Yang perbuatan yang dalam kategori musyabahat musyabahatim al musyrikin menyerupai orang musyrik yang lebih ngeri daripada tadi atau bahkan kesyirikan itu sendiri. Maka barang siapa yang bersengaja mendatangi satu tempat yang Yarjul khaira biqasdiha Dia mengharap kebaikan Dengan bersengaja datang ke tempat tersebut Padahal syariat tidak menganjurkan untuk datang ke tempat tersebut Maka perbuatan itu termasuk perkara mungkar dan sebagai dan kemungkaran itu bertingkat-tingkat dan sebagiannya lebih parah daripada sebagian yang lain. Sama saja apakah tempat tersebut berupa pohon, mata air, saluran air, gunung, gua. Lengkap di tempat kita ya, ya. Pohon ada. Saluran air, sungai, kungkum. Jalan kungkum di tempuran. Nah, ada gunung, api ada. Gua, orang kritis banyak Samaan sama saja apakah dia bersengaja ke tempat tersebut untuk sholat di dekatnya atau untuk berdoa kepada Allah di dekatnya. Jadi ya, itu cuma untuk berdoa, apalagi berdoa kepada dirinya atau untuk baca Quran di dekatnya atau untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di dekatnya atau untuk tanasuk di dekatnya atau untuk beribadah di dekatnya. Biaisu dengan bentuk ya khusus dia khususkan tempat tersebut dengan jenis ibadah tertentu yang tidaklah disyariatkan mengkhususkan tempat tersebut dengan ibadah itu baik ibadah tertentu ataupun ibadah jenis tertentu lebih lebih jelek lagi adalah jika orang itu bernadar untuk tempat ini nadarnya adalah nadar minyak ditanur bihi supaya tempat tersebut bisa diterangi dengan minyak tadi. Lalu dikatakan bahasanya tempat ini menerima nazar sebagaimana diucapkan oleh sebagian orang-orang yang sesat maka nazar semacamnya adalah nazar maksiat dengan sepakat ulama tidak boleh dipenuhi setelah tidak dipenuhi Apakah wajib kafarah? Bal alaihi kafarah. Wajib baginya untuk kafarah dan kafarah nadar adalah kafarah sumpah. Ini menurut banyak ulama, di antaranya Imam Ahmad dalam pendapat yang masuk dari Imam Ahmad. Namun ada juga ulama yang mengatakan tidak boleh dipenuhi dan tidak ada kafarahnya. Wa anhu dan Imam Ahmad punya pendapat yang lain. Wa anhu riwayatun Imam Ahmad punya pendapat yang lain, pendapat yang kedua. Yang pendapat yang kedua ini adalah sama dengan pendapatnya Bu Hanifah, Syafi'i dan yang lainnya. Biasanya nadar semacam ini nadar yang maksiat, maka orang itu meminta ampun kepada Allah, bertobat dari nadar ini, wala syai'a alaihi dan tidak ada kewajiban kafarah untuknya. Karena nadar maksiat apakah ada kafarah itu satu hal yang diperselisihkan. Imam Ahmad mengatakan ada kafarah. Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan tidak ada kafarah. Cukup tobat. Wakadalika demikian pula jika ada orang bernazar, nazarnya adalah makanan berbentuk roti atau yang lainnya dinazarkan untuk ular penunggu sebuah mata air. Ya, mata air ditunggu ada jin jinnya ular untuk ular penunggu satu mata air atau penunggu sumo demikian pula jika bernadar nadarnya berupa harta berupa uang atau yang lainnya bisa dana untuk juru kunci Aulil mujawirin ala atifin fitil kalbukah atau penunggu penunggu tilkal buah tempat itu al akifin yang suka iktikaf tak di, di tempat itu maka para juru kunci tempat-tempat semacam ini syabahun mirip dengan juru kunci yang ada pada Lata, Uzza dan Mana. Kemiripannya Pak, sama-sama makan harta orang lain dengan cara batil dan menghalangi orang dari jalan Allah Sedangkan al-mujawirun para penunggu yang nunggu tempat-tempat tersebut maka fihim syabahun pada diri mereka keserupaan dan orang-orang yang iktikaf di dekat berhala yang dikomentari oleh Ibrahim Al-Khalil pemimpin orang-orang yang bertauhid maha ditamasilul lati antum laha akifun ya berhala-berhala apakah ini yang kalian iktikaf untuknya Apakah itu makuntum tak budun Apakah pendapat kalian tentang Yang kalian sembah Oleh kalian dan bapak-bapak kalian Al-Aqdamun Yang dulu-dulu Nenek moyang kalian maksudnya Fa'inahum adunli Maka semua sesembahan kalian adalah musuhku Kecuali Rabb semesta alam dan mirip dengan orang-orang yang ata alaihi Musa dilewati atau didatangi oleh Musa dan Bani Israel Wajabah Nabi Bani Israel al-Bahra Dan kami selamatkan Kami lewatkan Bani Israel Sehingga bisa melewati lautan Fa'atau ala qawmin setelah mereka setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan mereka Musa dan kaumnya melewati sekelompok orang yakufuna ala asnamin lahum yang iktikab di dekat berhala mereka. Maka bernada untuk para juru kunci dan para penunggu tempat-tempat tersebut itu tidak ada keistimewaannya dalam syariat. Lafadlah tidak ada keistimewaan di syariat dalam syariat ilmu jawir biha untuk orang yang menunggunya. Ini adalah nadar maksiat. Dan nadar ini syabahun mirip dengan nadar untuk para e, juru kunci salib dan orang-orang yang menunggunya. Dan mirip dengan sadana abdad yang ada di India dan orang-orang yang menunggunya. Ya, untuk di manuskrip yang lain bunyinya anda kalau anda maka jamak dari nid maknanya adalah masil syarik an nawir semisal sekutu dan semisal maksudnya adalah berhala tapi kalau abdad maka jamak dari bidun bidun maknanya adalah al mislu wan nawir semisal dan semisal tapi kalau dengan domah budun maka maknanya adalah sonam berhala. Maka maksudnya adalah buyutul asna, Rumah berhala. Satu rumahnya ini, di dalamnya ada berhala. Suma hadal mal an mangdur kemudian harta yang dinazarkan untuk tempat-tempat yang tidak benar tadi jika oleh orangnya sudah dibelanjakan fi sitil kala ibadah minal masru' ibadah yang disyariatkan semisal dibelanjakan untuk memakmurkan masjid untuk merenovasi masjid atau dibelanjakan diberikan untuk Eh, orang-orang fakir yang muslim dan saleh. Ya, mereka adalah orang-orang yang yasta'inuna bil mal, memanfaatkan harta ini untuk beribadah kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya. Itu terjemah yang enak yasta'inuna bil mal untuk memanfaatkan harta. Itu terjemahkan letter meminta tolong dengan harta untuk beribadah pada Allah susah memahami tak tolong kok sama apa memanfaatkan itu kan enak ya kan? Yusta'inuna bil mali mereka memanfaatkan harta tersebut untuk beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah karena hasanan tentu ini adalah amal yang baik. Famin hadir amkina dan termasuk tempat ini tempat jenis yang pertama ini tempat yang tidak ada keistimewaannya namun orang mengistimewakannya ada tempat-tempat yang di, diduga kalau itu ada kubur nabi atau kubur orang soleh padahal tidak seperti itu atau dikira anahu makomum lahu di situ ada jejak kaki bekas kaki seorang nabi padahal tidak demikian maka disyaratkan walai kadzalik. Untuk jenis yang pertama disyaratkan walai kadzalik. Adapun tempat yang memang benar-benar kubur Nabi dan benar-benar di situ ada jejak Nabi, maka ini adalah jenis kedua. Lihat footnote yaitu tempat yang ada keistimewaannya, namun keistimewaan tersebut tidaklah menuntut untuk orang itu bersengaja beribadah di sana. Yang kategori satu itu dikira sebagai kubur Nabi atau orang saleh padahal tidak demikian. Jadi adalah permasalahan yang luas. Aku akan sebutkan sebagian contohnya tentang tempat yang dikira sebagai kubur Nabi padahal bukan kubur Nabi itu banyak sekali. permasalahannya luas, pembahasannya panjang. Mungkin bab di sini ya diartikan enak pembahasannya ya dan pembahasannya adalah pembahasan yang panjang kalau mau menyebutkan tempat-tempat yang semacam ini. Namun akan aku sebutkan ayat yang penting-penting saja. Di antaranya adalah beberapa tempat di kota Damaskus. Di sana ada kuburan, katanya kuburan Ubay bin Ka'ab. Yang ini ada di sebelah luar gerbang Damaskus sisi timur dan tidak ada persisnya di antara para ulama Besar Ubay bin Ka'ab itu meninggal di Madinah tidak meninggal di Damaskus Allah alam itu kubur siapa di situ akan tapi yang yang jelas adalah bukan kuburnya Ubay bin Ka'ab sahabat Rasul Sallallahu Alaihi tanpa ragu demikian juga satu tempat di Haid Qabili yang ada di Masjid Jamik Damaskus yang katanya di situ adalah kubur Nabi Hud alaihissalam. Dan aku tidak tahu seorang pun ulama yang menyebutkan bahasa Nabi Hud itu meninggal di Damaskus. Pendapat ulama tentang meninggalnya Nabi Hud ada yang mengatakan beliau meninggal di Yaman, ada yang mengatakan beliau meninggal di Makkah Yang jelas beliau diutus di Yaman. Kaum Hud kaum Hud tuh? kamu Hud itu siapa? Hah? Samud ya? Hah? Hah? kamu Hud itu apa? Kamu Nabi Hud itu siapa nama? At, At itu kaumnya siapa? Hah? Hud. Lut? Yang jelas beliau diutus di Yaman. Kemudian tempat hijrahud setelah hancurnya kaum, binasanya kaumnya adalah Mekah. Sedangkan Syam, Damaskus, maka itu bukanlah tempat tinggal asalnya, tidak pula tempat hijrahnya. Famau tubia maka matinya matinya Hud kok di Damaskus bisa walhal hadi padahal keadaannya demikian yaitu Damaskus itu bukan tanah kelahiran bukan tanah tempat hijrah ditambah lagi para ulama tidak menyebutkannya bahkan menyebutkan selainnya makanya ada fi ghayatil di sangat-sangat mustahil demikian juga masyarakat satu kubur yang ada di luar pintu gerbang Damaskus sisi barat yang katanya itu adalah kuburnya Uwais Al-Qarni dan aku tidak tahu ada seorang pun yang menyebutkan bahasanya Uwais Al-Qarni itu meninggal di Damaskus bahkan Uwais Al-Qarni itu tidak pernah pergi ke Damaskus walau mutajihun tidak pernah pergi ke Damaskus Pak Ina Uwais karena Uwais itu tiba dari Yaman ke tanah Irak, ke negeri Irak dari Yaman, asalnya dari ke Yaman, kemudian pergi ke Irak. Bapak kila ada yang mengatakan kalau beliau terbunuh pada sang perang Sifin. Pendapat yang lain mengatakan beliau meninggal di pinggiran di beberapa eh, di salah satu daerah di tanah di negeri Persia dan ada pendapat yang lain. Adapun Syam fama zakara ah, fama maka tidak ada fama dzukra maka tidak disebutkan kalau Uwais itu pernah sampai ke Syam lebih-lebih meninggal di Syam ya foto 5 sebelumnya nama aslinya Uwais bin Amir bin Amr Al-Qarni Al-Yamani Al-Abid seorang ali ibadah seorang orang yang bertakwa dan salat. Warada terdapat tentang keutamaannya dan Umar bin Khattab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ina rajulan sini ada seorang yang akan datang kepada kalian dari Yaman, namanya Uwais. Layadau bil Yamani eh, umin lahu dia tidaklah meninggalkan Yaman kecuali karena ibunya dan jika orang ini bibayadun adanya e, belang putih lalu dia berdoa kepada Allah agar bayadun agar menghilangkan belangnya maka Allah hilangkan penyakit belang di badannya kecuali satu tempat seukuran satu dirham maka siapa yang berjumpa dengan Uwais di antara kalian, maka perintahkanlah Uwais agar memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. dalil bolehnya minta doa sama orang soleh. Waktu dan disebutkan bahasanya Umar itu memohon kepada Uwais untuk memohonkan ampun kepada Allah. Wafatona lahunas maka manusia pun tahu kenal Uwais maka gara-gara Umar mohon doa sama muslim maka was langsung terkenal langsung kondang faham ala wajihi lalu dia berkelana pergi tak tentu arah hama ala wajih itu eh, idiom artinya pergi tak tentu arah akhirnya pada akhirnya dia singgah di Kufah dia meninggal di pada saat perang Sifin dan dia berada di barisannya Ali radhiallahu anhu. Contoh yang lain adalah kubur yang katanya kubur Umi Salama, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya pernah lihat di acara jejak Rasul di Mesir kubur Umi Salamah. Walau khilaf pada tidak ada khilaf bahasanya Ummi Salama istri Nabi itu meninggal di kota Madinah. Oh ini Ummu Salama yang di uh, Damaskus ya. Ada juga Ummu Salama di ini di Mesir. Matat bin Madinah meninggal di Madinah tidak di Syam. Dan Ummu Salama ini tidak pernah tiba di kota Syam juga Aidan juga. Karena Ummu Salam istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah safar setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan boleh jadi Ummi Salamah di sini adalah Ummi Salamah yang nama aslinya adalah Asma binti Yazid bin Sakan al Ansariyah. Siapa beliau? Asma binti Yazid bin Sakan bin Rafiq bin Imrul Qais keturunannya Mulqais, Qais penyair jahiliyah Yukalulaha dia punya gelar khotibatun nisa. Oratornya perempuan. Jubirnya. Jubir perempuan. Dia mengikuti peperangan Yarmuk dan dia, dia sempat membunuh sembilan orang Romawi dengan memakai umudul fustok dan memakai tiang kemah tiang kemahnya diambil untuk nutui orang Romawi wa asyad ba'da dalika dahra dan hidup masih hidup panjang setelah perang Yarmuk fa'in ala Syam maka para ulama negeri Syam para para penduduk Syam semacam syar bin hausyad footnote Syar bin adalah budaknya Asma bin Yazid bin Sakan. Kata Ibnu Hajar, soduk namun banyak memursalkan dan banyak salah paham. Dan semacamnya, tidak ada soal jika menceritakan hadis dari eh, Asma binti Yazid mengatakan Ummu Salamah. Dan Asma binti Yazid ini adalah bintu Ami Mu'ad bin Jabal. Adalah anak dari pamannya Mu'ad bin Jabal. Berarti Yazid ini Yazid bin Sakan berarti pamannya Mu'ad bin Jabal. wahiyah dan Asma ini adalah min ayani sahabiyah adalah tokoh sahabiyah. ayat di sini maknanya tokoh. Termasuk sahabiyah yang tokoh. Dan termasuk perempuan yang memiliki fikih, faham ilmu, faham agama dan din di antara sahabiyah. Atau kemungkinan yang lain boleh jadi Ummu Salamah di adalah Ummu Salamah istrinya Yazid bin Muawiyah. Itu empat Yazid bin Muawiyah bin Abi Sofyan Al-Qurasi Kawalan khilafah menjabat sebagai khalifah setelah ayahnya Muawiyah pada tahun 6 Hijriah. Bapak alahul muslimun kemudian dibayat oleh kaum muslimin. Bahkan Abu dan bapaknya telah akhudalahu bi'ah telah mengambil darinya bayat biwilayatil ahdi dengan menjadikan sebagai putra mahkota wilayatil ahdi kota mahkota beli sebelumnya Lahir tahun 26 Hijriah Hingga tahun 64 Nah Istrinya Yazid itu juga namanya Ummu salama. Namun kemungkinan yang ini Ummu salama istrinya Yazid Wabait kemungkinan yang jauh Karena perempuan ini tidaklah terkenal ilmu dan agamanya wa ma'asar ghalat dan betapa banyak kekeliruan terjadi di hadil asya dalam masalah ini masalah kuburan dan semisalnya gara-gara asma mustarokah kesamaan nama atau al mughayyarah atau, atau nama yang sudah mengalami perubahan Bamindalika contoh yang lain adalah satu kuburan yang ada di kota Kairo di Mesir. Katanya di sini ada kepalanya Husain radhiyallahu anhu. Wa asal dan asal muasalnya katanya kan nabi askolan masyadun bahasanya di askolan di Palestina ya, dekat Gaza Mashhad ada satu kuburan yang dikatakan di sana kepala Husain humila fimakila maka katanya lagi kemudian kepala ini dipindahkan minhunaka dari Askolan dipindahkan ke Mesir dan ini adalah suatu yang tidak benar dengan sepakat ulama dan lualam yakul ahadun min ahli ilmi dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahasanya kepalanya Husain itu di Askolan bahkan tentang kepalanya Husain terdapat banyak pendapat dan pendapat ini tidak termasuk dari hal itu pendapat ini yang mengatakan ada di Askolan kemudian pindah di Mesir itu laisa minha tidak termasuk pendapat-pendapat yang ada di antara para ulama yang jelas kepalanya di bawah kepalanya Husain ila kidam ke hadapan Ubaid bin Ziyad di Kufah hatta ruyalau sampai dilihatkan kepada disampaikan kepada Ubaidillah bin Ziyad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu hadis yang membuatnya marah. Bapak Dunas dan sebagian orang mengatakan bahwasanya riwayat tersebut disampaikan kepada Yazid bin Muawiyah di Syam. Namun itu tidak benar. Karena para sahabat al musamina fil hadis yang disebutkan dalam hadis ila makanu fi Iraq itu ada di Irak. Ini ada satu cerita kalau nggak salah ini cukup masuk di tempat kita kepala Husain itu dibawa ke hadapan Yazid bin Muawiyah. Ini kata Salusan itu cerita yang tidak benar. Kemudian disampaikan kepada Muawiyah hadis tentang masalah kepalanya Husain. Ini cerita yang tidak benar. Walaya sebut balika itu tidak benar. Yang benar kepalanya Husain itu dibawa kehadapan Ubaidillah bin Ziyad karena yang membantai dan membunuh Husain itu adalah pasukannya Ubaidillah bin Ziyad sebagaimana beberapa waktu yang lewat kita disinggung oleh Syekhul Islam dan di antara bukti tidak benarnya adalah sahabat-sahabat yang disebut namanya dalam hadis tersebut itu semua mereka tinggal di Irak tidak di Syam Episode 4 Ubaidillah bin Ziyad bin Ubaid terkenal dengan sebutan Ibn Ziyad bin Abi Sufyan disebut juga Ziyad ibn Abihi lahir tahun 39 Hijriah dan diangkat oleh Muawiyah untuk jadi gubernur Basrah tahun 55 Hijriah. Dan di masa pemerintahan Yazid diangkat oleh Yazid menjadi gubernur Basrah dan Kufah hingga tahun 67 Hijriah. dan yang benar adalah Yazid bin Muawiyah itu sama sekali tidak tahu menau tentang masalah pembunuhan Husain tidak memerintahkan, tidak mengisyaratkan dan tidak nyuruh. Lihat footnote 5 Hadis yang membuat marah Ubaidillah bin Ziyad adalah hadis yang dihatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik kata Anas bin Malik Utia Ubaidullah bin Ziyad didatangkan kepada Ubaidullah bin Ziyad kepalanya Husain bin Ali Faju'ilah maka diletakkanlah kepala tersebut di tostin di satu baskom Faja'ala yang kutu Kemudian mulailah si Ubaidillah bin Ziyad ini nusuk-nusuk kepala itu dengan tongkat atau yang lainnya, dengan kayu atau yang lainnya. Waqala fi fi hasanihi syai'an. Kemudian dia komentar tentang eh, kegantengan wajahnya Al Husain. Maka pada saat itu kola Anas berkatalah Anas kepada Ubaid bin Ziyad, Ubaidullah bin Ziyad, Ibn Ziyad, dan disampaikan kepada Baitullah bin Ziyad oleh Anas karena asbahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau tahu wajahnya Nabi, ini loh. Husain ini adalah orang yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakana makduban bil wasama dan dia adalah bagaikan orang yang dicelup dengan kegantengan. Artinya adalah seorang yang wajah tampan. Wadzakar Ibnu Katsir dan Ibnu Katsir menceritakan bahasanya Zaid bin Arqam juga melakukan hal yang sama. Mengatakan pada Ibnu Ziyad hal ini. Wakadalika demikian pula makabir kasira. Banyak kubur. Di asma untuk nama orang-orang yang terkenal. Padahal telah diketahui bahasanya itu bukanlah kubur mereka. Maka tempat-tempat semacam ini tidak ada padanya keutamaan sama sekali. Meskipun orang-orang yang tidak tahu beranggapan bahasa tempat-tempat ini memiliki keutamaan. Ila ayakuna kecuali jika kubur itu adalah kubur seorang muslim, maka statusnya sebagaimana kubur kubur kaum muslimin yang lain. Laisalaha min khosiswa tidak ada keistimewaannya. Sebagaimana yang disangka oleh orang-orang bodoh. Bayangkan anak seandainya kubur itu adalah memang benar kubur si fulan orang soleh tersebut atau nabi itu. Maka tetap tidak boleh menjadikan sebagai Eh, dan tidak boleh diperlakukan sebagaimana diperlakukan ah, dan tidak boleh diperlakukan sebagaimana yang diperlakukan sebagaimana berbagai kegiatan yang dilakukan di dekat kubur-kubur palsu ini Otakun atau boleh jadi ini adalah kubur seorang yang soleh namun tidak diketahui namanya. Maka jika dia adalah benar kubur orang soleh maka ini nanti kategori yang kedua bukan kategori yang pertama kemudian mamin hadal bab termasuk dalam masalah dalam kategori yang pertama ini ada tempat-tempat yang katanya di sana ada jejak seorang nabi atau yang lainnya. Yudohi yang menyerupai bekas tempat berdirinya Ibrahim yang ada di Mekah. Kama yakulu juhal sebagian dikatakan orang-orang bodoh tentang sohra yang ada di Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan bahasanya di sana ada bekas injakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai ke telingaku sebagian orang yang bodoh beranggapan kalau di kalau di sana ada bekas nah, injaan Allah Subhanahu wa taala. Wais umum kemudian mereka mengira bahasanya bekas tersebut adalah maudil qadam adalah telapak kaki. Di masjid Kibali di, di Damaskus yang disebut juga dengan Masjid Al-Qadam ada satu bekas juga yang katanya itu adalah bekas telapak kaki Musa alaihissalam. Ini ada satu yang batil dan tidak ada asal muasalnya. Karena Nabi Musa tidak pernah masuk kota Damaskus. Tidak pula sekeliling kota Damaskus. Demikian pula berbagai masyarakat berbagai bangunan yang dinisbatkan kepada sebagian para nabi dan orang saleh. Binaan berdasarkan ana iya karena ada mimpi bertemu dengan Nabi dan orang soleh tersebut Film mana di dalam dalam tidur hunaka di sana ya ada orang yang tidur satu tempat kemudian di tempat itu dia mimpi ketemu Nabi maka kemudian tempat itu dibuat, dibuat bangunan macam-macam dan diistimewakan Baru ya Nabi dan mimpi melihat Nabi atau melihat orang soleh filmanam dalam mimpi, dalam tidur di aten di satu tempat itu tidaklah mengharuskan lah fadilah tempat ini memiliki keistimewaan kemudian tuksat al bukaatu dan orang bersengaja datang ke tempat ini liajliha karena tempat itu atau kemudian dijadikan sebagai musola tempat sholat hal ini tidaklah menyebabkan adanya keistimewaan dan semacam ini dengan ijma kaum muslimin. Yang melakukan hal ini atau semisal ini hanyalah ahlul kita. Warubama dan boleh jadi dibuat gambar di sana gambar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau gambar orang saleh atau sebagian anggotanya dalam rangka untuk menyaingi dan menyupai ahlul kita bagaimana yang ada di beberapa masjid Damaskus. Itu satu masjid yang disebut dengan Masjid al kaf Di sana ada patung telapak tangan. Ada patung telapak tangan. Katanya ini ada telapak tangannya Ali bin Abi Thalib kalau di teks yang apa, di manuskrip yang belum pakai tulisannya karamallahu wajah ayat satu tempat kalau yang sudah tercetak atau di, di manuskrip yang lain radul anhu dan itulah yang gua aulah sampai-sampai Allah sehingga Allah hancurkan berhala ini Wahadil amkinah dan tempat-tempat semacam ini banyak ada di berbagai di mayoritas negeri-negeri kaum muslimin tempat tinggalnya satu itu ngeri ya. Beliau tinggal di Damaskus. Kalau itu tinggalnya di Damaskus. Tempatnya ngeri, ada ini, ada itu, ada kuburan ini, ada kuburan itu. Ada tangannya Ali, ada ini. Kakinya Musa, ada Tohutnya banyak sekali di kotanya Syekhul Islam Juga di Hijaz ada banyak tempat Semisal ada satu gua di sebelah kanan jalan. Jika engkau pergi dari dari Badar ke Mekah, ambillah satu jalan di sebelah kanan jalan. Ada satu gua. Ada orang yang bilang, sebenarnya itu adalah gua yang Nabi dan Abu Bakar berada di sana. Dan itu adalah gua yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat At-Taubah. Sanisna ini idhuma fil ghar padahal tidak ada khilaf di antara para ulama bahasanya gua yang disebutkan dalam Al-Quran adalah gua yang ada di Jabal Fau Jabal Fau yang dekat Mekah yang gua ini dan gunung ini satu hal yang dikenal oleh penduduk Mekah sampai hari ini kalau yang gua ini gua palsu Fahadil buko maka tempat-tempat ini yang dilakini lah khosisa memiliki keistimewaan. Kainan mangkanat apapun bentuk tempatnya. Maka sesungguhnya mengagung-agungkan satu tempat yang tidak diagungkan oleh syariat syarun adalah lebih jelek daripada mengagungkan waktu yang tidak diagungkan oleh syariat. Maka bid'ah dalam masalah id e, makani lebih jelek daripada bid'ah dalam id ini. Kenapa? Karena pengagungan al-ajisam benda dengan beribadah di dekatnya itu lebih mendekati kepada penyembahan berhala daripada pengagungan tempat, pengagungan waktu. Hatta sampai-sampai innaladziyam bari satu hal yang sepatutnya dilakukan adalah tujnabus sholatu fiha dijauhi sholat di tempat-tempat ini. Jangan sholat di tempat-tempat ini meskipun orang yang sholat tidaklah bermaksud untuk mengagungkan tempat tersebut. Kenapa jangan sholat di alat supaya tidak menjadi jalan? Orang kemudian mengistimewakan tempat ini dengan sholat di sana. Sebagaimana dilarang sholat di dekat kuburan, muhak kokoh yang real-real kuburan, yang benar-benar kuburan. Wa ilam meskipun orang yang sholat tersebut tidaklah bermaksud sholat di situ karena kuburannya. Sebagaimana dilarang mengistimewakan hari Jumat dan akhir bulan Sya'ban untuk berpuasa. Meskipun orang yang berpuasa tidaklah bermaksud untuk mengistimewakan hari-hari itu dengan puasa. Fa'in fa'in nama kana maksudan bitaksisi maknahi andalika yunha antaksisi aidan bil fi'li. Maka segala sesuatu yang dimaksudkan untuk dikhususkan padahal ada larangan untuk mengkhususkannya maka terlarang mengkhususkannya bil fi'li dengan perbuatan maka tempat-tempat tersebut maka wa ma'asbaha hadil amkinatu betapa miripnya tempat-tempat ini dengan masjid dira satu masjid yang usia dibangun ala syafa di pinggir jarofin harib jurang yang dalam fan harabi lalu terjunlah ke dalam jurang tersebut dengan dengannya ke dalam neraka. Fa inna dalikal masjid maka masjid dirar karena dia dibangun dirar dalam rangka menimbulkan bahaya dalam rangka kekafiran dan mencah belah kaum muslimin wa iso dan dan sebagai tempat pengintaian bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya maka Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk sholat di sana bahkan memerintahkan untuk menghancurkannya Wahadil masyahid dan kuburan-kuburan yang batil ini hanyalah dibuat dalam rangka menyaingi rumah-rumah Allah dan untuk mengagungkan sesuatu yang tidak Allah agungkan. Wa'ukufan dan iktikaf di dekat benda-benda yang tidak memberikan manfaat dan bahaya dan untuk menghalangi makhluk dari jalan Allah dan jalan Allah adalah beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukan Allah beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wattikhaduha aidan dan menjadikan tempat ini sebagai id adalah dengan acara berkumpul-kumpul di dekat tempat ini atau dengan biasa datang ke tempat ini. Karena id itu diambil dari kata muawad muawadah artinya sering artinya biasa maka tempat ini adalah menjadi id makani menjadi id yang bid'ah id makani yang bid'ah kapan ketika ada acara hari tertentu orang kumpul-kumpul di sini ini satu tempat, tempat ini bisa dikatakan makani. Untuk kapan? Ketika ada acara tertentu, hari tertentu orang tuh kumpul-kumpul di sana, ramai kumpul-kumpul di sana. Watikhuduha dan buat istimewa indah. Ini ada status id, satu tempat itu berkata status id yang bid'ah. Jika ada acara kumpul rame-rame di tempat tersebut. Yang kedua, waktiadu kostia. Apa orang itu sering datang ke sini? Orang itu sering bersengaja datang ke sini. Meskipun tidak ada acara kumpul-kumpul, namun juga sering dikunjungi, maka juga jadi eh. Kenapa kok sering dikunjungi kok jadi eh? Karena eh dari kata-kata muawadah. apabila ada suatu tempat untuk orang itu sering kunjung ke sana meskipun tidak ada acara kumpul-kumpulnya ini statusnya juga id yang kita. demikian yang kita baca dan kesempatan pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Tentang tadi kepalanya Husain. Hmm. Ya, kata muhakkik kata Syekh Nasr al-Akal, la yazal hadzal kubur mas'um bil Qahirah. Kuburan yang katanya kubur kepala Husain ini sampai masih ada di di Kairah sampai saat ini. Dan dibangun di atasnya satu kubah kemudian diadakan di sekelilingnya kasir banyak dari marasim syirkiah simbol-simbol kesyirikan dan berbagai bid'ah ada acara tawaf di sekelilingnya kemudian berdoa kepadanya selain Allah dan diusap-usap dan berbagai perbuatan yang lain yang syirik, bid'ah dan mungkar. Nasallallahu afiyah. Dan kita mohon pada Allah agar Allah bersihkan bumi dari masyahid mubtada dari bangunan-bangunan kuburan yang bid'ah yang orang-orang Syiah dan Sufi mengotori dengannya negeri-negeri kaum muslimin. Karena satu hal yang maklum bahasanya orang yang pertama kali membangun kubah di atas kubur dan menjadikannya sebagai tempat ziarah dan tempat ibadah dari Syiah. Maka Daulah Fatimiyah lah yang meninggikan kuburan Husain di Kairo dan yang lainnya. Demikian pula di Irak, Syam, Hijaz dan, dan Jazirah Arab. Sumatawala kemudian yang memegang al-muhimmah tugas ini memakmukan kuburan adalah para pengikut tarekat sufiah famul al-an maka mereka saat ini yang yataza'amuna yang menjadi pemimpin riayah untuk memelihara kebid'ahan berbagai kebid'ahan ini di berbagai negeri kaum muslimin Hah? Manap. Manap tuh pohon ya? pohon? Musa pohon. Manap itu patung. Eh, oh, batu. Pohon tuh Uza kuburan itu apa? Manap tuh batu. Mana kemudian bihamdika share?